Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil eh, Baik para jemaah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada pembahasan yang baru tentang al-buyu' jual beli. Nanti bisa langsung diskusi ya. Jadi enggak satu hadis selesai langsung diskusi setiap pembahasan hadis yang ada. Nanti dalam pembahasan pertama kita bahas tadi-tadi tentang eh, syurut wa manuhiya anhu ya, tentang syarat-syarat jual beli dan jual beli yang terlarang. Ya, syarat-syarat jual beli dan jual beli yang terlarang. Yang pertama Ibnu Hajar membawakan hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW suila Nabi SAW itu pernah ditanya ayul kasbi atyab jual beli apa yang e, pekerjaan apa yang paling baik ya, pekerjaan apa yang paling baik kemudian Nabi SAW itu mengatakan amal rajul biyadihi wa kullu mad mabrur pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur pekerjaan orang dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur hadis ini diriwayatkan Al Bazzar dan Imam Al Hakim mensahihkannya pekerjaan seorang dengan tangan yang Nabi SAW sebutkan ini pekerjaan yang terbaik pekerjaan dengan tangan apa contohnya dengan tangan mencangkul petani mencangkul petani apalagi iya mencari kayu bakar mencari kayu bakar membangun rumah tukang batu tukang batu becak yang kecil lah ini <laughs> bukan hias itu ya enggak ini enggak hias ini dengan tangan real dengan tangan ya menulis buat buku menulis buat buku kalau kan kreatif ya dengan tangan apalagi Ini untuk laki-laki dan perempuan sama, ya. menjahit. Menjahit, ya. ya kan? Masuk laki-laki dan perempuan kue, juga buat kue. Ya. buat kue. Jadi contoh-contohnya, dan ini menunjukkan bahwasanya bekerja dengan tangan sendiri, walaupun dengan susah payah itu lebih utama daripada meminta-minta, daripada meminta. Sama, nulis juga, ya kan? Minta beberapa pekerjaan wa kullu bai'in mabrur dan setiap pekerjaan yang mabrur. Apa pengerjaan mabrur? Diterima. Baik. Baik. Baik. Yaitu di sini saya mau Salih katakan bai mabrur itu jual beli yang mabrur itu maksudnya jual beli yang dibangun di atas kejujuran. Betul-betul ketika menjelaskan barang itu disertai dengan penjelasan. Jadi dijelaskan barang itu rusak atau tidak ketika jual barang barangnya itu bagus atau tidak betul-betul jujur artinya ketika jual beli berarti melakukannya dengan memenuhi syarat dan menghindari hal hal yang terlarang ya. nah ini makanya kenapa selanjutnya kita bahas tentang jual beli yang kita bahas syaratnya dan kita bahas tentang jual beli yang terlarang Baik, kita lihat selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma. Dan di sini membahas tentang beberapa komoditi atau beberapa barang yang terlarang dijual. Anak Ustamiya Rasulullah SAW bahwasanya si Jabir itu mendengar Rasulullah SAW itu bersabda amal fathi ketika Fatul Makkah. Wahwa bi Makkah dan ketika itu dia sedang di Makkah. Bahwasanya innallaha wa rasulahu harrama bai al-khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli khamar. Kemudian bangkai melarang jual beli babi dan melarang jual beli asnam berhala atau patung. Berarti ada empat di sini. Khamar, kemudian bangkai, kemudian babi, kemudian asnam atau patung. Apa yang dimaksud khamar? Rizki Pengertiannya, pengertiannya. Yang mabukkan. Setiap yang mabukkan. Nabi Sallam itu katakan namanya kamar adalah kullu muskirin Kamar wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukan itu kamar. setiap yang memabukan itu haram. Berarti kamar itu cuma dibatasi dengan yang memabukan. Ya, kamar itu dibatasi dengan yang memabukan. Yang tidak memabukan di sini tidak masuk. Kalau sifatnya itu racun, jadi tidak masuk khamar. Parfum beralkohol, khamar atau bukan? Bukan. Baunya apa? Baunya mabuk? Bisa mabuk? Bisa tanya. Enggak. Bisa mabuk enggak? Tape. Kan? Alkohol bisa mabuk. Alkohol bisa mabuk. Alkohol bisa mabuk. Alkohol bisa mabuk. Iya. Coba alkohol pernah lihat? Tonikum itu ada alkoholnya, nah. sekian. Alkohol sekarang kita sekarang bicara alkohol. ini Alkohol bisa mabuk. Coba alkohol tahu alkohol untuk luka itu ya alkohol hmm. antiseptik. Hmm. Ini kandungannya tinggi. Itu. itu cuma alkohol dan air. Coba diminum bisa nggak? Kalau tadi bilang alkohol tadi mabukan minum itu coba. Racun. Makanya, kok bisa bilang alkohol itu memabukkan? Dalilnya mana? Eh? Ada dalilnya? Gak ada dalilnya. Bisa diminum nggak dalil? Sama parfum coba. Bisa memabukkan? Hah? Membunuh. Makanya definisinya cuma terbatas pada segala sesuatu yang membuka. Berarti boleh gunakan parfum beralkohol nggak? Boleh nggak? Hah? Apa masalahnya pas berangkong? Apa masalahnya? Iya kan, kan sebagian nggak boleh kan pas beralkohol. Apa masalahnya coba dibalik pas beralkohol? bukannya atau apa? Alasannya apa ya? Alasannya apa? Iya kok bilang-bilang haram nggak boleh pakai pas beralkohol? Hmm? Kenapa bisa kayak begitu? Mereka bilang logikanya di mana coba? Hah? Kurang tahu. Tidak tahu. Coba dengar aja ilmunya eh, nggak boleh. Ya, cuman eh, mungkin salah pemahaman saya tanya dengan pengertian komer dan mungkin pengertian dari kecil mungkin alkohol bagian dari komer. Enggak, enggak gitu. Alkohol itu bukan komer kalau katakan alkohol itu khamar datangkan dalilnya yang jelas tidak ada dalil ya tidak ada dalil yang katakan alkohol itu khamar makanya tidak ada masalah untuk paham beralkohol tidak masalah tidak ada masalah mana masalahnya tidak karena tidak haram ya belum nggak bisa diminum kok bilang haram masalahnya di mana pak? Eh, paham beralkohol Minum nggak bisa, nggak mau bukan itu racun. Aku juga mau minum. Kita pakai untuk keluar tubuh. Ya kan? Logis kan? Ya kan? Nah, apalagi yang luar tubuh. Alkohol antiseptik tadi pakai untuk luka. Nah itu pakai alkohol itu. Ya. Nah nanti yang masalahnya itu untuk alkohol dalam tubuh. Ada cairan yang dikonsumsi dalam tubuh kalau ada alkoholnya, striknya dihindari apalagi kalau di atas 10%. Gitu. Dah? Sudah setuju ini Jadi setiap yang memabukkan itu khamar, tapi bukan setiap alkohol itu khamar. Paham kan? Gimana Pak Nasir? Ada yang ini? Artinya kalau ada orang yang minum alkohol itu hanya membunuh diri nggak boleh ya? Itu alkoholnya, itu alkohol miras itu beda lagi. alkohol pada miras kalau alkohol pada anti alkohol antiseptik itu bahannya sudah beda campurannya sudah beda ada yang oplosan kalau over masurannya iya itu bukan alkohol sendiri itu campuran zat alkohol dan lain-lain hmm. kalau mau minum sendiri nggak bisa alkohol itu diminum campur ya campur dengan yang lain ada zat, -zat lain Pasti hmm. sudah ya. depan minum kamar ya Kemudian yang kedua, dilarang jual beli maitah. Maitah itu apa? Bangkai. Bangkai. Bangkai segala sesuatu. Kemarin sudah kita bahas di bab makanan ya. Yang disembeli bukan dengan jalan yang syar'i. Sesuatu yang disembeli bukan dengan jalan yang syar'i. Berarti kalau ada kambing mati sakit bangkai. Kambing ketabrak mobil bangkai. Ya. Kemudian yang ketiga babi, babi dengan segala bagiannya. Segala bagian babi itu haram untuk diperjualbelikan dan haram dimakan. Minumul asnam dan berhala atau patung. Itu juga haram diperjualbelikan. Lebih-lebih lagi kalau untuk patung yang diagungkan. Seperti patung Buddha ada muslim yang buat, seperti patung Bunda Maryam ada yang buat. Itu kan patung untuk diagungkan, nggak boleh termasuk juga untuk patung-patung yang lain monumen itu nggak boleh diperjualbelikan boneka boneka boneka itu lain lagi hmm. itu yang masih diberi keringanan apalagi untuk anak perempuan intinya sini yang dilarang ada empat homer bangkai babi dan berhala kemudian Rasulullah SAW ditanya araita syufamal maitati bagaimana pendapatmu dengan minyak atau lemak dari bangkai jadi bangkai tadi itu punya lemak atau minyak Ya. Bolehkah itu diperjualbelikan? Ya. Kemudian Nabi Sallam itu menjawab, eh, ditanya tadi, kemudian yang nanya itu lanjutkan, fa'innahu lebih bihasufun, karena biasanya perahu itu diminyaki dengan minyak atau lemak tadi. Waktu dihanu bihal julud, dan minyaki juga kulit-kulit. Wa yastasbihu bihanat, dan untuk penerang lampu itu biasa dikasih minyak juga dari minyak bangkai boleh enggak seperti ini dimanfaatin maka di sini Nabi Sallam katakan la Allah haram tidak boleh itu haram apa yang haram di sini pemanfaatannya atau jual belinya jawabannya jual beli artinya pemanfaatannya itu masih boleh di sini berarti kalau tidak boleh lewat jalan jual beli berarti lemak bangkai tadi diperoleh dengan cara apa gratis tidak boleh lewat jalan jual beli. Cuma kalau Rasulullah Sallam Rasulullah Sallam itu mengatakan indah zalik setelah menyebutkan demikian, kata Allah, kata Allah Yahuda, Inna Allah lama haram alaihi syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samana. Semoga Allah itu melaknat orang Yahudi di mana Allah itu telah mengharamkan kepada mereka bang, e, lemak dari bangkai lantas mereka itu memperbagusnya ya kemudian mereka summa ba'uhu kemudian mereka itu menjualnya fa'akalu samana lalu mereka makan hasil penjualan dari jual beli lemak bangkai tadi berarti jual belinya nggak boleh pemanfaatannya masih dibolehkan pemanfaatannya masih dibolehkan jual belinya yang tidak boleh nah berarti di sini menunjukkan tadi ya larangan jual beli empat komoditi tadi. Ada pertanyaan hari ini? Yang kaitannya dengan itu tadi yang alkohol tadi. Hmm. Biasanya kan walaupun minyak wangi itu dari impor mungkin di area Jepang biasanya mesti ada tulisan non alkohol itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya itu karena pemahamannya sendiri kita oh, karena menganggap alkohol itu homer hmm. tapi keliru tapi itu nggak ada khilaf saja. Ya? ya khilaf, ulama nggak paham dengan istilah seperti itu. Hmm. Tapi sebagian sedang meneliti, hmm. nggak semua yang alkohol itu tidak semua alkohol itu disebut khamr. Itu yang lebih tepat. Jadi tahun kembali itu yang ada 0,8 persen alkohol. Enggak sampai satu persen. Enggak. Ya? 0,8 hmm. persen. Itu menyebabkan badan. Kalau kalau untuk konsumsi badan di bawah satu persen masih boleh menurut MUI. Sekarang jual beli satu hak juga ada gambarnya keteng dan gambarnya kuda. Tidak boleh. Tapi namanya bukan itu. Patung. Namanya catur. Hmm? Namanya, Ya, catur, tapi bentuknya itu patung. Papa itu manusia berbentuk. Nah. Hmm, lihat hakikat nih, Enggak lihat namanya. Kalau yang bekerja di di perusahaan satu itu gimana? Itu manusia dari manusia. Masyarakat itu. Hmm. Kerja bekerja di seorang seorang yang berkelas di satu penghasilannya jangan karena itu ada kan dia sini beberapa. Heeh. Enggak pernah ngaji juga kan. Yang eh, eh, sama yang sepuh itu putranya yang sepuh banget tinggal di nggak boleh. boleh. Bisa saja iya, boleh. Iya, lama sekali. Ali bin itu lihat pernah lihat orang yang mencatu. Kemudian dia langsung kritik apa yang kamu lakukan dengan berhala-berhala ini? Asnam, dia sebut catur itu asnam. Ali bin Abi Thalib sebut orang yang lagi itikaf, dia sebut lagi itikaf. Karena uang yang main catur itu kan biasanya diam di situ kan? Hmm. Ya, uang yang itikaf di masjid. Anteng. Eh, anteng di situ, tunggu kapan start, kapan ter. Kalau main berat jangan ya, main. Ini kritik mainnya. Dan dia sebut, Ali itu sebut patung-patungnya tadi itu asnam berhala. Jadi zatnya juga termasuk bukan pensifatan karena melalaikan dari ini Ini juga boleh. Ya? Hmm. juga karena zatnya itu, karena hmm. harus hebat. apa? Iya. Hmm. Ya. ya, makanya kalau mau kerja, mau jual harus tahu sisi jual beli. Kalau nggak tahu ini ya sudah terus dalam itu. Kita masa yang salah gimana? Yang nggak mau belajar kan berarti? Sekarang kaji. Iya, tapi ada hubungannya. Tujuh masalah haram ya. Sekarang hasil orang yang menjadi penjaga gereja yang kiri itu orang Islam semua itu. Sapangnya gimana? Nggak boleh. Haram. Iya. Mengamankan. Wala tahu lalu itu Orang semua itu. Tidak boleh kalau melakukan barang dosa dan permusuhan. Maksud? Tidak, itu mah Ya tenang ini nggak ada mikir oh cerita kalau mau kerja mau jual harus kuasai ini biar tahu apa pak masih mau mencarikan pekerjaan lain mau melarang-larang begitu eh, gimana itu pekerjaan dibuka bumi benar ya? orang bisa hidup tanpa kerja di situ bisa nggak bisa hidup bisa kan bisa. Ini gak bisa banget. Lu nyari tapi bisa itu kok. Ya, kalau yang kepikir gitu, mana masalah ya kadang-kadang. Iya. Kita kepenak di situ. Kita kepenak. Hmm. Jadi larangannya tangan wanu adalah ismi. Wala ta'awanu. Wala ta'awanu adalah ismi. Wala ta'awanu. tukang batu tukang batu tukang batu apa tukang batu itu yang ikut melepo gitu gerejanya gereja nggak boleh nggak boleh kasihan sudah lama ya ini larangan sudah lama ya larangannya sudah lama ya <laughs> ya, ya. cuman orang-orang baru tahu sekarang ya sejak <laughs> zaman dulu Ma'az Zahabi itu katakan, ini dalam masalah perayaan saja ya. Hmm. Kalau tadi itu lebih daripada perayaan. Dalam masalah perayaan saja orang Nasrani itu punya perayaan. Orang Nas eh, orang Yahudi punya perayaan. Imam ya, Zahabi ya, katakan, ayo Jangan coba dukung-dukung perayaan mereka. Perayaan itu kita dengan ini. Jadi saya itu langsung ibadah. Memperayaan saja yang enggak bukan ini jauh kan bukan ritual mereka setiap hari ya? Kalau begitu, ya sekarang seperti itu, saya tidak. Kami tidak boleh apalagi dipengeteruskan. Ini bangun gerejanya lagi, tempat ibadahnya lagi, tidak boleh. Ya? Kalau berhutang itu boleh kita ikutin. Satu hari sudah kita bahas baru kita yang Oh. Ini ada satu. Dua hadis ini. Ini tiga hadis kita bahas. Hadis yang ketiga hari ini, ya, yaitu Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza fal mutabayyi ani laisa bainahuma bayyinatun." Jika penjual dan pembeli berselisih. Kemarin Bapak jual ini katanya 100 ribu. Hmm. Nah, pembeli protes. Mau bayar sekarang, uangnya belum dibayar kemarin. Pembeli bilang, kemarin itu di catatan saya itu ada 80 ribu. 100. Protes dia. Namun sini dikatakan laisa ma bayinatun. Namun di antara keduanya tidak punya bukti. Katakan ya ada saksi nggak ada. Ya. Tapi kalau sudah bukti ada bukti bagaimana? Ya sudah berarti selesai kan? Nabi SAW katakan al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Ya, kalau yang datangkan, kalau yang protes itu datangkan bukti. Itu kalau protes tadi pemilik protes kan, datangkan bukti dia. Yang dituju harus berani bersumpah. Kalau tidak berani bersumpah berarti dia kalah. Kalau dia berani bersumpah, yang ini tidak sudah berani bukti berarti menang. Nah, sekarang ini tidak ada bukti. Kalau kau ma Maka yang jadi pegangan adalah orang yang memiliki barang. Pembeli dan penjual siapa yang memiliki barang? Yang jual. Yang jual. Yang jual. Akhirnya beli jual. Ya ini ya asalnya kan dimiliki oleh si penjual. Ya. Au yatatarokan atau keduanya itu membatalkan jual beli. Ya. Meninggalkan jual beli tadi. Hadisnya rawul khamsa wasaqaul al-hakim. Hadisnya diriwayatkan oleh yang lima dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maka di sini menunjukkan hasilnya kalau sudah ada bukti maka ya berarti sudah selesai kalau sekarang kalau tidak ada bukti, mana yang jadi pegangan perkataannya? Kalau ada bersuci seperti itu, maka yang jadi pegangan di sini kata yang disebutkan dalam hadis yaitu orang yang memiliki barang yaitu si penjual. Namun hadis ini Hadis ini hadis yang sahih namun untuk mengamalkan hadis ini ini bertentangan dengan hadis yang lain. Intinya tidak selamanya hadis ini berlaku. Ada sisi periwayatan itu Hai. Ya hadisnya hadis yang hasan. Hasan itu. Hasan itu boleh dipakai. Jadi hadisnya menunjukkan kalau ada yang berselisih tidak ada bukti maka yang jadi pegangan itu adalah perkataan dari si penjual. Namun ada pendapat yang lain yang katakan bahwasanya nanti di antara pembeli dan penjual tadi jika tidak ada bukti maka saling bersumpah. Ya. Penjual katakan saya betul ini kasih 100 ribu. Ya, pembeli katakan, ini hmm, saya saya ingat itu ada 80 ribu saja, nggak sampai 100 ribu. Karena di sana tahun kita katakan al-bayyin kalau bayyin Bukti itu bagi orang yang tuduh. Ya, sedangkan orang yang dituduh itu cukup bersumpah. Maka di sini walau Allah pendapat yang paling bagus nih yang sesuai dengan hadis ya, hadis yang kedua ini tapi kalau tidak ada bukti ini kembali kepada perkataan penjual jadi kembali semua ke perkataan penjual karena penjual itu pemilik barang ya namun kalau sudah ada bukti atau si penjual itu bersumpah ketika itu dia bersumpah maka sudah berarti perkataan penjual itu yang dipakai ya namun kalau yang pembeli itu nuduh dia bawa bukti berarti sudah selesai ya berarti pembeli ini yang menang ini ketika Jadi terjadi perselisihan. Saya beli beli barang harga seratus ribu. Iya. Tetapi ternyata harganya cuma delapan puluh ribu. Gitu. Bukan, harganya masih belum jelas ya. Jadi ada perselisihan. Catatan si pembeli dengan penjual itu berbeda. Notanya. Notanya. Jadi penjual itu klaim saya kasih seratus ribu, pembeli itu klaim cuma delapan puluh ribu. Ya, ketika ada perselisihan seperti itu, kalau ada bukti berarti yang punya bukti tadi yang menang kalau tidak maka harus saling bersumpah ya. yang penjual dia berani sumpah bosnya dia seperti itu kalau tidak maka jadi perkataan penjual itu yang diambil ya, perkataan penjual itu yang diambil jadi pertama lihat bukti dulu ya. baru kalau penjual dia berani bersumpah berarti perkataannya diambil tapi kalau sudah ada bukti sudah selesai jadi kalau itu tidak ada bukti, penjual bersumpah ya sudah selesai. Kalau tidak, baru kita ambil perkataan si penjual. Ada pertanyaan? Ya, jadi yang menanyakan masalah kebolehan suatu perkara agak menyimpang tapi ada sini dengan halal dan haram. Jadi suatu gedung itu, gedung itu milik ikhwan. Hmm. Setiap malam Jumat kajian salafi, Khususnya namanya Ustaz Haris Nandar saya sampaikan yang yang waktu waktu kalau malam Ustaz Haris Nandar di ya itu misi malam nah, di mana di gedung itu terus yang malam ahad dari yang bukan dari itu kelompoknya cuma Budiargo hmm. Iya. nah Cuma pada tahun Desember kemarin gedung itu disewakan untuk perayaan Natalan Ya pertanyaan saya tuh saya nggak mau menyebar air dan lain-lain. Nah, banyak itu hasil dari itu kecelakaan gedung itu bagi yang iswan menyewakan itu hasil luarnya itu halal apa haram luarnya haram seperti ini temannya tetap netral ya ini ada lagi ya, ya sudah kalau nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Minggu depan tidak usah Kenapa kita sudah lama